Kalau ada ahli ilm, orang yang berilmu, tapi dia tidak hafal Quran dengan orang yang ahli ilmu tapi hafal Quran. Yang ahli Al-Quran lebih didahulukan dalam imam. Dan imam adalah simbol kedekatan seorang hamba sama Allah. Karena imam itu harus orang yang terbaik. Dia yang berbicara sama Allah mendampingi kita semua. Makanya dia yang baca Al-Fatih kita cuma bilang amin. Kan gitu. Dia yang takbir Allah Akbar, semua harus ikut. Karena dianggap dia orang yang paling dekat sama Allah. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Muslim, ya ummul kauma akrauhum li kitabillah. Kalau ada pun orang yang mau jadi imam, maka haruslah di satu kaum orang yang paling pintar membaca Al-Quran. Di sini makna lainnya adalah menghafalnya. Fa in kana fi qiraatin sawa fa'lamhum bis sunnah. Kalau mereka sudah sama-sama tahu Al-Quran, bacaannya dan hafalannya, maka didahulukan orang yang paling faham sunnah. Paling banyak hafalan hadis-hadis. Fa'inkana fi sunnati sawa, kalau mereka sama lagi derajatnya di sunnah, sama-sama hafalannya banyak, fa'akdamuhum muhum hijrah. Orang yang paling pertama hijrah. Ini kalau zaman sahabat yang hijrah dari Mekah. Kalau kita mungkin lebih duluan sadar, mungkin kalau dulunya pernah buruk, nah ini taubat lima tahun lalu, yang satu tujuh tahun lalu, yang tujuh tahun yang lalu yang didahulukan. Kalau sama-sama Al-Qurannya dan hadisnya, Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan. Kalau seandainya sama juga hijrahnya, maka dicari yang paling tua umurnya. Walaya ummanna rajulur rajula fi sultanihi walaya yaq'udu fi baitihi ala tik ala tikrimatihi illa biidnih dan tidak boleh seseorang laki-laki menjadi imam di kekuasaan seseorang kecuali dengan izinnya dan tidak boleh dia duduk di tempat duduk yang dikhususkan untuk orang itu jadi maksudnya adalah kalau misalnya saya datang ke sebuah masjid, saya imam di masjid A, kemudian satu waktu saya main ke sebuah masjid yang lain dan ada teman saya imam di situ. Nggak boleh saya jadi imam langsung. Mungkin karena saya anggap oh imam yang situ murid saya itu, nggak bisa. Karena situ sudah kekuasaannya dia. Maka harus didahulukan. Walaupun dalam masalah ini bacaannya lebih rendah, hafalannya lebih sedikit, Tetap yang di situ harus jadi imam, sama dengan pemimpin ya. Presiden misalnya, gitu kan. Atau panglima perang harus tetap jadi imam.